طيب بسم الله الرحمن الرحيم أحنا في الله أعزني وأسكم الله اقرأ يا أخانا تصلى اقرأ فصل في تبني الغيب قال تعالى قد استاذنوا الغيب والامرأة فذكر ذلك في مؤرد مؤرد في المدح وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تجد غيظا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخير يخيره من اي الحور شاء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اتقى الله تعالى لم يشفي غيره ومن خاف الله تعالى لم يفعل ما يريد ولولا يوم القيامه لكان غير ما ترون Taib. Soal ya Ikhwan. Yang terakhir kemarin apa? Tentang masalah terapi ketika marah. Bagaimana ya Ikhwan? Terkait dengan suatu amalan yang dohir. Wasan. Baik. Ahsanta, Allah barik fik. Ini terapi yang terakhir ketika marah hendaklah dia diam Jangan ngomel, ya jangan berbicara. Ketika berbicara sangat berbahaya. Akan terjatuh dalam ucapan-ucapan yang diburukai oleh Allah taala. <clears throat> Kemudian yang berikutnya adalah ta'awud ya. Membaca ta'awud. Bagaimana bunyinya ta'awud? Samsul Huda Nah, A'udzubillahi rojim. Ini ta'awud ya ketika marah hendaklah dia membaca ta'awud. Dan merubah posisi. Takdirul hal. Merubah posisi ketika dia marah. Ketika dia berdiri hendaklah dia duduk. Ketika dia duduk hendaklah dia ber, berbaring dan ini tuntunan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya yang sudah kita sebutkan kemarin dari berdiri kemudian duduk kemudian berbaring. Apa faedahnya di antara perintah beliau disuruh duduk, disuruh berbaring ketika marah? Nah, apa faedahnya Hamzah? Untuk Jadi untuk yang pertama bisa mengingatkan asal usul dia. Ya, mengingatkan asal usul dia dari mana? Berbaring ke tanah. Ini ya. Mengingatkan dia asal-usul dia dari tanah. Atau barangkali kemungkinan juga ini untuk apa? menunjukkan tawadu ya untuk mewujudkan suatu sifat tawadu dengan serendah-rendahnya biasa kalau lagi marah ini memuncak ya darahnya naik kemudian kadang apa muncul sifat-sifat kesombongan, dinasehati ya akan dia berhilah, enggak menerima enggak menerima nasihat, maka dengan cara dia duduk berbaring ini akan mudah untuk dia tawadu daripada sombong. Taib. Kita lanjutkan insyaallah fasal fi qadmil ghaid pasal tentang masalah menahan amarah. Sedikit ini akan kita sebutkan yang kemudian tentang pasal al-hilm, santun. Qala ta'ala wal kadhibina al Bagaimana tamamul ayah ya Abdul Wahab Kesempurnaan ayat bagaimana? Wal kadhibina al Kesempurnaan ayat. Eh? Nah, kesempurnaan ayatnya. Mm -mm, terus? Ayo. Ini ya. Wal kadhibina al wal 'akifina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat yang sebelumnya adalah disebutkan tentang orang-orang yang dia berinfak yang fikuna wadarra yang mereka berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit dan juga orang-orang yang mereka menahan satu amarah dan orang-orang yang memaafkan kepada manusia ketika berbuat salah wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ini. Fa dzakara dzalika fi ma'radil madh. Allah sebutkan dalam ayat tersebut yaitu tentang pujian orang-orang yang dia menahan amarah, orang-orang yang dia memaafkan manusia ketika berbuat salah, berbuat suatu kedoliman, dan juga pujian kepada orang-orang yang mereka berinfak dalam keadaan apakah dia lapang ataukah dalam keadaan dia yakni sempit. enam Berinfak. Ini dalam pujian Allah Taala dalam ayatnya. Wa an Rasulullah SAW qala dan juga dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW dalam Ahrazahu Ahmad dan juga Abu Daud dalam dalam Sahih Abu Daud dan lain-lainnya Beliau bersabda, "Man qadama wa huwa qadirun." Barang siapa yang dia menahan suatu amarah dalam keadaan dia mampu, bahwa qadirun, dia mampu. Ini ya, mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Ala ayyung fiduhu. Ini ya, mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Dia marah, mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia tahan. Dia tahan karena memang apa tahu ya secara ilmu mengharapkan pahala Allah taala, mengharapkan keutamaan Allah taala, maka da'ahu Allahu ala ra'usil khalaik hatta yuhayyirahu min ayyil khurisa'a. saya Allah panggil orang ini. Allah seru orang ini. Nam di hadapan para makhluk. Nanti pada hari kiamat, nam sampai Allah perintahkan dia untuk memilih memilih bidadari mana yang ia senangi. Nah ini. Ini keutamaan orang-orang yang bisa menahan marah. Ini Allah panggil orang tersebut di hadapan para manusia, di hadapan para makhluk. Kemudian diperintahkan untuk memilih di antara bidadari-bidadari yang ada. Nah ini, ini disuruh memilih bida bidadari. Subhanallah. Suatu keutamaan yang sangat besar bagi orang tersebut. <clears throat> Karena bagaimana ya Jenderal Fadilah ya keutamaan bidadari yang mana Allah, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi ya bahwasanya lau anna ra'atan minan nisa'i halil jannah ini ya as ilal ardi la da'as ma bainahuma wa mala'as ardu tayyiban wal nasifaha khairun minad dunya wa ma fiha hadis Anas bin Malik. Ini tentang yakni kelebihan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga Allah taala. Seandainya ya wanita perempuan di antara wanita-wanita ahlul jannah yaitu para bidadari-bidadari ini dia melihat ya melihat ke bumi. Nah, melirik ya melihat ke bumi ini yang kita pinjak yang kita injak. Niscaya akan bercahaya apa-apa di antara keduanya. Ladau as bainahuma akan bercahaya apa-apa di antara keduanya. Dan juga apa? Bumi tersebut akan menjadi baik. Bumi akan menjadi baik wal nasifaha khairun dan apa kerudungnya dia yang dia pakai, enam kerudungnya yang dia pakai itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Lain ini diantara kelebihan bidadari enam di surga. Enam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan dari saat Ibnu Umar bahwasanya wajah-wajahnya ini lebih terang, lebih bercahaya daripada cahayanya matahari. Ini, ini cahaya wajah wajah para bidadari ini lebih cerah, lebih benderang, lebih bersinar daripada cahayanya matahari. Coba bayangkan. Matahari sudah begitu besarnya ya cahayanya ke sini, ke sana, ke sana, terang benderang. Ini masih terkalahkan dengan wajahnya para bidadari. Lah, orang-orang yang mendapatkan dia bisa menahan amarah nanti akan diperintahkan untuk memilih para bidadari yang ia senangi min ayyi sa'a <clears throat> demikian kemudian warwaan umar anhu anau qala man ittaqallaha lam yasfi wadahu wa man khafallaha lam yaf'al ma yurid walau la yaumil qiyamah lakana ghairu ma tarawn dari beliau berkata, "Manittaqallah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya dia enggak akan melampiaskan kemarahannya." Ini ini orang yang bertakwa. Dia masih mengingat ya keutamaan fadilah sebuah menahan amarah dalam ayat atau dalam satu hadis. Nah, dia mengingat dia bertakwa kepada Allah Taala, saya dia akan menahan, enggak akan melampiaskan kemarahannya. Waman man Allah dan barang siapa yang dia takut kepada Allah taala lam yaf'al. Misalnya dia tidak akan berbuat apa-apa yang ia kehendaki. Ini kalau dia takut kepada Allah taala. Tapi kalau dia enggak kurang ketakutnya kepada Allah taala, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Tapi karena takut khauf muncul pada hatinya, dia enggak nam berbuat apa yang ia inginkan dengan yakni sampai melampaui batas. la yaumil qiyamah lakana khairum mataron. Maka seandainya tidak ada hari kiamat, seandainya tidak hari, tidak ada hari kiamat, maka pasti satu kejadian enam itu tidak sebagaimana engkau melihatnya. Nah, ini. Tapi karena ada hari kiamat, nanti kita akan kumpul di pada maksar. Ada hari kiamat dan ada orang-orang yang menyadari tentang hakikat sebuah kemarahan dan juga menahan suatu kemarahan maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, sebaliknya yang terjadi yaitu suatu keindahan, suatu kebaikan, suatu ketentraman ketika nam dia mengerti apa akibat suatu kemarahan ketika dilampiaskan. Tapi ketika ditahan, Nam ini akan muncul suatu ketenangan, ketenteraman dan sebagainya. Demikian ini ucapan beliau seandainya enggak ada hari kiamat, nam saya kejadian-kejadian ini tidak sebagaimana apa yang kau lihat. Di sini kita melihat ya, mungkin ada yang bisa menahan amarah. Maka yang kita lihat adalah satu kebaikan. Suatu kebaikan apa yang kita lihat si fulan bisa menahan amarah suatu kebaikan. Tapi tak kalah dia nggak bisa nah, menahan amarah, maka yang terjadi adalah suatu kedoliman ataupun suatu pembunuhan yang kita lihat di hadapan mata-mata mata-mata kita. Demikian. Selesai sedikit tentang masalah keutamaan menahan amarah dalam hadis tersebut dan juga dalam satu ayat. والله أعلم بسبب إلى هنا تفضلوا حفظكم الله